الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلمتك اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله وعلى آله wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahu bi isanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, saudara-saudariku yang kucintai karena Allah Jalla Jalaluhu. Bahagia Allah kembali pertemukan kita dalam majelis liqa dakwah ini. Allahu Akbar, tanda Allah mencintai hambanya. Hamba itu disenangkan dengan ibadah, disenangkan dengan amal saleh, disenangkan dengan kemuliaan akhlak, disenangkan dengan perbaikan dan kebaikan. Allahu Akbar walillahilham. Kita tidak lama hidup di dunia ini. Karena itulah hamba-hamba Allah yang beriman tidak mau menyia-nyiakan hidup sesaat di dunia ini. Hidup kita terdiri dari perjalanan waktu, tahun, bulan, pekan, hari, jam, menit, detik, detik, detik kita lalui. Karena itu orang beriman tidak mau menyia-nyiakan detik, menit, jam, hari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba Allah yang tercerdas, uswah hasanah mengolah hidup sesaat ini sehingga berarti panjang hidup hari-hari tanpa akhir akhirat nanti. Nah, Siapapun yang cinta Allah, dia cinta Rasulullah SAW. Dan kalau sudah cinta Rasulullah, ya sunnah. Man akhya sunnati, pakat ahabbani. Siapa yang mencintaiku, ia akan membuktikan dengan menghidupkan sunnahku. Maka mereka yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, burhan, bukti bahwa dia cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi bukan ansih hanya solawat, solawatan. Buktinya, dia hidupkan sunnah itu. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man kana ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku nanti akan bersamaku di syurga. Karena itu orang beriman menghidupkan sunnah. Sehingga bernilai barokah setiap harinya, jam, menit, detik, nggak ada yang sia-sia. Apa saja lakonnya. Rasulullah mencontohkan sholat malam. Maka ia sambut hari dengan sholat malam. Ana syarafal mu'min qiyamu bil Kemuliaan seorang mukmin ada pada salat malam. Ingat, Selama hamba Allah itu menegakkan salat malam dengan kehusuan, dengan kesungguhan, dengan istiqamah, maka selama itu hamba itu tidak akan pernah hina. Janji Allah, maqaman mahmuda. Janji Rasulullah, syarafal mukmin qiyamuhu billah. Apalagi? buruk Quran mentadaburkan Al-Quran mengaji, mengkaji Al-Quran matanya belum melihat dunia lebih dahulu, pagi-pagi sebelum salat subuh atau setelah salat subuh ia membaca Al-Quran sehingga yang dia baca menjadi syifa wa rahmah untuk dirinya dan pada siapa yang mendengarnya kemudian salat berjamaah di masjid ia penuhi panggilan Allah Jalla Jalaluh Allahu Akbar kakinya belum ke kantor, belum ke sawah belum ke pasar, belum kemana-mana. Lebih dahulu ke rumah Allah. Kemudian salat duha. Rezeki itulah kesenangan salat duha. Itulah rezeki. Jadi bukan hanya duit. Kesenangan ibadah, kesenangan amal saleh, kemuliaan akhlak, keluarga sakinah, suami saleh, istri saleha, anak saleh Indonesia satu saat dihadirkan oleh Allah pemimpin yang sangat takut kepada Allah dan mengajak kita takut kepada Allah. Itulah rezeki besar di negeri ini. Kita tunggu pemimpin itu yang benar-benar takut kepada Allah. Itu rezeki. Salat duha, sedekah setiap hari. Karena malaikat mendoakan hamba yang bersedekah. Allah mudahkan urusan. Maka setiap hari dimudahkan urusan karena sedekah. Jaga wudhu. Ya yuhafidul wudhu ilmu Rasulullah selalu menjaga wudhunya. Keluarga beliau, para sahabat, salafus saleh selalu menjaga wudhu. Lalu zikir setiap saat zikir setiap kesempatan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yazkurullah kula ahyanihi. Sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berzikir setiap kesempatan. Inilah ibadah detik. Setiap detik, di mana, kapan, bagaimanapun, zikrullah. Allahu Akbar. Karena itu, sibukkanlah hari-hari kita dengan tujuh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat malam, tadabur Quran, berjamaah di masjid, sholat duha, sedekah, jaga wudhu, zikir, istighfar, selawat di setiap kesempatan.